بسم الله Di المؤلف في akbar الأخبار di في أحكام صيام رمضان di bab yang ketujuh bab sifat sahur ataupun sifat siam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di pasal yang ter yang kedua bab tentang sifat sahur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita masuk kepada masalah yang kedua, waktu qabla Il fajr asani. Kapan waktu sahur yang disunahkan dan dihalalkan dan kapan batasan diharamkannya, maka masalah yang kedua ini akan menjawab permasalahan tersebut. Waktu waktu sahur bebas, mutlak. Yang jelas sebelum fajar yang kedua. Berarti boleh seseorang sahur jam 2 malam? Jawab boleh. Jam 3 malam boleh. Jam 4 sebelum 1 jam boleh. Setengah jam sebelum waktu fajar lebih baik. Nanti akan waktu ada waktu tertentu yang terbaik. Maka di masalah yang kedua ini, akan batasan dihalalkan waktu sahur. Maka waktu sahur dihalalkan mulai dari sebelum fajar asen Midnight pun boleh kita sahur. Hasil inilah pembahasan kita dalam permasalahan waktuhu qabla il fajr asen. Kemudian beristidlal penulis di dalam pembahasan ini dengan Al-Quran dan Sunnah. Adapun dari Al-Quran seperti ucapan Allah, wakulu wasrobu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abiyab min al-khaytil aswadi min al-fajri. Suma ati siyama ila lain. Kemudian ayat ini telah kita bahas di pelajaran yang lalu bahwa lafaz amr wa qulu tidak memberikan makna wajib karena hukum sahur adalah sunnah dari segi Al-Quran dan hadis dan ijma. Makalah fatkul wasrobu wajib tetapi tidak memberikan makna wajib. Lafaz amr tidak itu wujud tetapi kembali kepada permasalahan yang bukan wajib. Karena dia al-amr ya tiba dal hadis. Kemudian Mana batasan waktu sahur itu sebelum fajar? Disebutkan oleh Allah waktu wasrabu, makan dan minumlah sahur. Sampai kapan? Hatta. Di sini hatta faidahnya dari segi lugatul Arabiyah hatta yufidu apa al-ghayah. Maknanya batasannya sampai kepada terlihat benang putih yang horizontal di ufuk malam bagaikan benang hitam yang gelap pekat. Ini batasan dari memakan sahur dan meminum sahur sampai terlihat benang putih di atas benang hitam. Maka di sini hukumnya haram setelah melihat benang putih di atas benang hitam dengan diadankan di berbagai tempat di masjid-masjid karena telah masuk waktu hajat. Dan pendalilan dari hadis disebutkan di dalam hadis-hadis yang datang setelahnya. Di antaranya diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad yang mutafakun alih. Unzilat wa kullu wasrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad min al aswad Walam yanzil min fajr Di dalam hadis ini faidahnya bahwa kadang-kadang suatu ayat diturunkan oleh Allah Jalla wa'ala dalam keadaan terpotong. Tidak sekaligus. Maka syahidnya di dalam hadis ini, Sahal ibn Sa'ad mengatakan di saat turun ayat sampai kepada al faitul abyad min al faitul aswad walam yanzil min al-fajr Fakana rajulun ida aradu as-sawma rabaqa ahaduhum fi rijlaihi aw fi rijlihi al qaid al-abyad wal qaid al-aswad wa lam yazal ya'kul hatta yatabayyan lahu ru'yatuhuma. Bahwa dulu para sahabat jika ingin berpuasa dia mencari benang hitam dan mencari benang putih diikatkan di kakinya maka terus makan sampai benang putih dan benang hitam ini terlihat. Kapan terlihatnya? Tidak ada listrik dan sampai terlihat. Maknanya fajar itu sampai terlihat bagaimana. Maka ini pemahaman para sahabat sesuai dengan turunnya ayat. Karena pada saat itu ayat-ayat masih turun. Belum diturunkan minal fajr. Jadi tidak tergambar benang putih, benang hitam, apa maknanya? Makanlah dan minumlah terus menerus hatta sampai terlihat benang putih dan benang hitam. Tidak disebutkan dari fajar. Benang putih dan benang hitam hiasan di dalam fajar itu tidak disebutkan. Masih benang putih, benang hitam. Ya sudah, para sahabat mengambil benang putih dan benang hitam. Sampai benang putih baru berhenti. Seperti itu dulu keadaannya. Kemudian fa'anzalallahu ba'du, kemudian Allah turunkan setelahnya minal fajri fa'alimu annahu annama ya'ni al-lail wan nahar. Setelah turun ayat di kalimat minal fajr barulah memahami mereka bahwa Allah menginginkan di Al-Quran itu disebutkan benang putih dan benang hitam maknanya fajr. Jadi fajr itu bagaikan seutas benang yang horizontal di ufuk timur dari kegelapan malam. Itulah benang putih dan benang hitam. Hitam di atas putih. Atau putih di atas hitam. Kemudian datang juga hadis yang lain yang menjelaskan ayat ini. Dan ini semuanya menjelaskan tafsir bagaimana para sahabat memahami ayat dan bagaimana mereka ingin menahan dari sahur mereka dengan membawa benang. Dan dari Ali Ibnu Hatim lama nazarat hatta yatabayana lakum al faytul abyad min al faytul aswad amadtu ila iqalin aswad wa ila iqali abyad maka berkata Abi Ibn Hatim mempunyai iqal putih dan iqal hitam. Faja'al tuhuma tahtawi sadati. Dan aku masukkan di bawah bantalku. Simpan di bawah bantal. Haja'atu andur filain ala yastabin li. Fadadawtu ala Rasulillah di sallallahu alaihi wasallam. Maka aku simpan ikal benang, ikal putih dan ikal hitam. Di bawah bantanya lagi. Maka aku melihat kapan ini akan nampak di saat dia mau sahur. Akhirnya sahabat yang agung ini datanglah kepada Nabi Muhammad Tadakatulah mudalika. Fakala inna madalika sawadul lail wa bayadun nahar. Kata yang demikian itu adalah hitam dan putih maknanya benang hitam dari kegelapan malam dan benang putih dari ufuk horizontal yang putih. Maka ini adalah masalah yang kedua yang disebutkan di dalam permasalahan fasal sahur dan pendalilan dari masalah ini dari Al-Quran, pendalilan tentang waktu sahur, sunnah dan sunnah. Adapun dari Al-Quran, dijadikan pendalilan oleh penulis, waktu وَقُلُوا وَاسْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَنَ لَكُمْ min al-faytul aswadi min al fajr Wajah pendalilan dihalalkan oleh Allah Jalla wa'ala atas kaum muslimin makan, minum, dan jima kepada istrinya di malam-malam Ramadan sampai fajar asnani. Mana wajah pendalilan? Lianna lafad hatta ada filah alal af'al fatakunu makna al ghayah. Dan ini yang diinginkan. Hatta tabtul fi yatabayana maka dia menasobkan yatabayana yufidu al ghayah. Maknanya sampai datang waktu fajar. Ada Adapun pendalilan dari sunnah Penulis mengambil pendalilan dari Usah Ibn Sa'ad dan Adi Ibn Hatim tentang kisah bagaimana turunnya ayat ini. Dan para sahabat masih risau karena ayat Al-Quran tidak turun turun secara langsung. Maka di sini faedahnya sangat besar. Pertama bagaimana para sahabat beristimbab. kemudian bertanya kepada Nabi dan menjadikan ayat ini adalah perkara yang agung di mana mereka berpuasa sahur membawa ikal putih, ikal hitam, membawa benang putih, benang hitam karena tidak turun minal fajr. Setelah turun minal fajr barulah mereka merasakan oh itu yang diinginkan oleh Allah, maknanya benang putih dan hitam maknanya dari ufuk fajr. Kemudian beristidlal juga penulis dengan hadis Aisyah dan di hadis Aisyah dan yang seterusnya ini kita akan membahas bukan tentang sebab turunnya Al-Quran wa kullu wasrabbu lagi. Tetapi tentang pembahasan Allah menjadikan al muadzin dua Muadzin. Rasulullah SAW menginginkan dua Muadzin, Yang mana satu Mu'adzin, Salah, jelas. Nah, jelas nak. Satu muadzin adan awal. Dan di sini hukumnya masih halal untuk makan dan minum. Dan yang kedua, adan yang kedua dan hukumnya tidak boleh makan dan minum. Ini hadis-hadis yang akan disebutkan oleh penulis sebagai penjelas kapan halal waktu sahur dan kapan diharamkan waktu sahur. Hadis pertama dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari Aisyah. Ana Bilalan kana yu'adinu bilail faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kulu washrabu hatta yu'adin ibnu ummi maktub fa innahu la yu'adinu hatta yatla al-fajr. Maka makanlah dan minumlah di saat azan Bilal. Kenapa? Karena Bilal azan di malam hari, eh azan awal. Sampai kapan hatta yu'adzina? Maka yu'adzina mansub karena hatta yutidul goyah sampai adan Ibnu Umi Maktum. Karena Ibnu Umi Maktum tidaklah dia adan kecuali hatta yatla'al fajr. Sampai naik fajr. Dan hadis yang kedua dari Abdullah bin Umar yang muttafaqun alaih. Bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna bilalan yu'adzin bilail. Fakul wasrabu hatta yunadi Ibnu Umi Maktum. Tuma qala wa kana rajul rajulan a'ma la yunadi hatta yuqallahu asbahta asbahta maka makna dari hadis ini bahwa Bilal ada di malam hari. Makanlah dan minumlah dari sahur kalian. Sampai kapan? Sampai mendengar adan Ibnu Umi Maktum. Maka jika Ibnu Umi Maktum yang buta itu mendendangkan azannya, maka tidak boleh lagi untuk makan dan minum. Karena Ibnu Umi Maktum tidaklah azan kecuali di waktu fajar yang kedua dan jika masuk waktu fajar disebutkan asbakta, asbakta. Ayo sekarang telah masuk waktu fajar yang kedua. Adin sekarang. Karena dia orang yang buta. Dan hadis yang ketiga dari Abdullah bin Mas'ud. Berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam, "La yamna'anna ahadan minkum adana adanu bilal." Maka tidak melarang dari makan sahur seorang pun di saat Bilal adan. Awqala nida'u Bilal. Di saat adanya Bilal. Min sahurihi. Fa'inahu yu'adzinu awqala yunadi Bilal. Liyarji'a qa'imukum. Wa yukira na'imukum. Maka adanya Bilal itu halal bagi kalian untuk sahur. Yang mana disebutkan Yunadi bilail liar ji qa'imakum. Wa yukidha imukum, Maka agar memberikan tarji' kepada orang-orang yang bangun. Agar melaksanakan sholat malam. Dan membangunkan orang-orang yang tidur. Mutafakun alaih. Maka diucapkan di ucapan Yunadi bilail liar ji'a imakum Ini juga menjadi pendalilan dari sebagian ulama Ya jika imakum lafad tarje itu apa kalimat tarje? as-salatu khairu minan naum maka di sini di adan Bilal di adan yang pertama itu yang rajih karena disebutkan adzan Bilal itu liar ji'a imakum agar orang-orang yang bangun mendengar bahwa sholat malam lebih baik daripada tidur malam, salat malam. Maka ini target di adan awal, di waktu bilal adan. Dan juga hadis Samurah bin Junduk berkesendirian Imam Muslim, la yaburannakum min sahurikum adanu bilal wala bayadul al mustatil hakada hatta yastatira hakada maka di hadis ini pun faidahnya janganlah kalian melarang makanan dan minuman di saat adzan Bilal. Karena Bilal tidak kecuali di adzan yang pertama. Dan disebutkan di sini wala bayadul ufuk al mustaqim hakada hatta yastatira hakad. Di sini menjadi pendalilan bahwa al fajr yang qasimu ila kismin Fajar itu terbagi menjadi dua, fajar kadib dan fajar as sabit Yang menjadi poin adalah fajar kadib di adan Bilal. Bagaimana? Disebutkan oleh Nabi, bayadul ufuk mustafil. Yang mana ada garis putih di langit, namun dia vertikal. Maka ini dinamakan fajar kadib. Garisnya lurus ke atas, dari bawah ke atas. Ini dinamakan fajar al-kadib. Ini waktu malam. Adapun yang diinginkan di adzan Ibnu Ummi Maktum yang diharamkan untuk sahur dan masuknya waktu salatil fajar adalah al fajr al-mus alladhi yastatirah Yang mustatir maknanya yang horizontal. Maka kalau dilihat di tempat-tempat yang tinggi dan juga tidak ada lampu-lampu seperti di desa-desa ataupun di pantai, akan terlihat di ufuk itu garis putih. Dan kami mencoba ini di wadi seperti di Ma'rib. Dulu waktu di sana pernah melihat naik ke menara waktu fajr di gurun pasir. Maka terlihat jelas karena memang tidak ada listrik. Sehingga horizontal terlihat garis putih. Dan di saat antum juga mungkin keluar dan cuaca dalam keadaan bersih di malam hari tidak mendung. Di saat kita adan awal kalau sekarang misalnya jam 4, jam 4.10 atau bahkan sebelumnya maka dilihat garis garis putih yang mustatil, yang yang vertikal. Maka ini dinamakan fajar al-kadi. Kemudian pendalilan yang berikutnya dari Ibn Abbas berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Amani Jibrilu alaihi salam indal baiti maratain. Wasala bial fajr. Hina harumat ta'amu. Wasarabu ala sa'in. Maka maknanya di sini datang Jibril ke rumah Nabi dua kali di saat waktu aku sedang sholat fajr Apa waktunya waktu sholat fajr Di saat di saat diharamkan makan dan minum bagi orang-orang yang berpuasa. Maka hadis ini hadis yang terakhir dari Ibnu Abbas tentang permasalahan dibaginya azan. Bahwa azan yang kedua itu azan yang diharamkan bagi orang-orang yang ingin berpuasa. Dari hadis-hadis yang kami sebutkan barakallahu fikum setelah penyebutan ayat dan ditafsirkan oleh para sahabat bahwa ayat ini turun tidak sekaligus maka kita beristidlal tadi dengan hadis-hadis yang disebutkan dari Aisyah, Ibnu Umar dan juga yang lainnya maka faidah di dalam hadis-hadis yang kami sebutkan yang pertama, inna sahura yantahi waktahu bidukhulil fajr athani. Wa kana yu'adzin fihi Ibnu umi Maktum. Disebutkan di dalam hadis-hadis yang banyak tadi dari Abdullah bin Umar mutafakun alaih dari Aisyah dan juga sahabat sahabat yang lain maka disebutkan bahwa selesainya dari sahur itu di saat adan Ibnu umi Maktum. Bahkan di hadis yang terakhir dari Ibnu Abbas, datang Jibril di saat hajar kepada kepadaku. Hina harumat ta'am wa syarabu ala sahib. Di saat diharamkan makan dan minum, maknanya waktu sahur dari orang-orang yang berpuasa. Maka ini faedah yang pertama dari hadis-hadis yang banyak. Faedah yang kedua, bahwa al-fajar terbagi menjadi dua. Seperti ucapan Nabi di dalam hadis yang terdahulu, wala hadal bayadu hatta yasfatira. Maka ini bayanul fajar yang berhubungan dengan ahkamul fajar ada dua. Al-fajr sadiq bahwa al-fajr asani dan ini yang melarang orang dari sahur. Al-fajru asani. Wa kadalika alamati hukamatil fil hadis hatta yaskafir. Mana yaskafir horizontal. Fahim ya Rahudaifah mana yaskafir? Hatta dafil ufuk. Wala di mustafil hakada. Ada in English horizontal atau di Indonesia apa? Horizontal juga. Dan di sini vertical ke, ke atas. Maka yang horizontal ini yang hukumnya diharamkan untuk makan dan minum. Sehingga di beberapa riwayat disebutkan di hadis Talq Ibnu Ali. Berkata Rasulullah SAW, Kulu wasrabu wala yahidannakum asati'u al-mus'id. Wa kulu wasrabu hatta ya'tarid lakum al-ahmaru. Maka makanlah dan minumlah, jangan kalian tahan di saat asatiul musaid, Di saat dia itu dalam keadaan berdiri. Vertikal. Tetapi dilarang makan dan minum di saat horizontal. Garisnya itu. ada Adapun Fajar Al-Kadib, dia al mustafil seperti disebutkan di dalam hadis disebutkan dengan lafaz asat asatiul musaid. Maka di sini tidak mengharamkan untuk makan sahur. Justru waktunya di situ. Bangun dan memasak dan makan sahur. Adapun faedah yang ketiga dari hadis-hadis yang kami sebutkan adalah bolehnya orang yang buta untuk melaksanakan adzan. Maka tidak disyaratkan orang menjadi muadzin itu harus matanya melihat. Kenapa? Karena poin dia azan adalah suaranya bukan matanya. Lalu bagaimana dia tidak mengetahui kapan masuk fajar dan sebagainya? Maka cukup dengan pemberitahuan dari sahabat-sahabatnya yang lain. Seperti di hadis disebutkan asbahta, asbahta. Telah masuk waktu fajar, wahai Ibnu Umi Maktum, ayo adan. Seperti itu. Begitupun sekarang kebanyakan masjid-masjid suaranya apalagi waktu fajar terdengar dari jauh maka sudah masuk waktu adam. Maka tidak apa-apa jika masjid itu memang muktamad waktu adam seperti waktu yang disyariatkan maka kita adan setelah mereka. Seperti para sahabat berkata kepada Ibnu Umi Maktum asbahta asbahta telah masuk waktu al-fajr. Sehingga kaidah yang ketiga tidak menjadi syarat seorang muadzin harus buka. Tapi suaranya justru yang diambil. Dan faedah yang keempat yang di sini banyak kita dapati menyelisihi sunnah. Maka faedah yang keempat di mana di sini banyak dimatikan oleh masjid-masjid yang selain dari sunnah, maka minas sunnah menjadikan dua muadzin fi adanil fajr. Dua muadzin fi adanil fajr. Alhamdulillah di sini kita menjadikan dua muadzin bahkan lebih dalam sholatil fajar kita gilir si pulan si alam yang adan awal dan si pulan yang adan yang kedua karena itulah sunnah di mana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memilih bila di adan yang pertama dan Ibnu Umi Maktum di adan yang kedua maka dari sunnah ada dua azan Adapun di zaman sekarang dimatikan sunnah adan pertama. Dengan apa? dengan dinyalakan Al-Quran. Maka perkara ini bid'ah Dan niat mengganggu kaum muslimin karena dinyalakan setengah jam lebih. Kadang-kadang satu jam kurang seperempat. Maka kaum muslimin ingin melaksanakan sholat malam, apalagi di sebelah masjid akan terganggu. Dan ini pun bukan dari sunnah. Sunnah itu azan, seperti di hadis-hadis yang kita sebutkan. Adapun Al-Quran, meskipun kalau kita bantah mereka, mereka akan mengatakan, ini kan azan, kalamullah, ucapan yang baik. Kita katakan, semua Al-Quran dan yang lainnya baik. Namun sunnah itu ada rules, ada undang-undangnya. Kita beragama, adhan awal ada undang-undangnya. Apa rulesnya? Harus dengan lafaz azan. Adapun dengan Al-Quran, maka ini tidak dilaksanakan di zaman Nabi dan tidak dilaksanakan di zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dari para khalifah Rasidin dan yang setelahnya. Maka mulailah kaum muslimin membuka ayat Al-Quran di waktu adzan fajar dan lama sehingga orang-orang yang ingin melaksanakan sholat pun di sebelah masjid tersebut terganggu. Tidak ada khusyuk. Hasil di faedah yang keempat di sini menjadikan faedah bagi kita bahwa dari sunnah yang banyak dimatikan, meninggalkan masjid dari adan yang pertama diganti dengan Al-Quran. Dan yang kedua, bisa jadi melaksanakan adan awal dan adan yang kedua, namun dengan satu orang. Maka di sini dari sunnah menjadikan dua muadzin. Dan ini adalah sunnah yang mahjurah. Sunnah yang sudah banyak dimatikan di zaman sekarang. Maka ini pendalilan dari sunnah-sunnah yang kami sebutkan dan pendalilan dari ijma bahwa waktu sahur itu sebelum fajar yang kedua seperti dinukilkan oleh Ibnu Hazm di Ma'atibul Ijma dan Ibnu Abdul Bar di kitabnya At-Tamhid disebutkan bahwa batasan dari sahur adalah mulai dari sepanjang malam sampai buruk sampai tulu al Fajr Adhan sampai adan ibnu umi maktum ataupun sampai terlihat al-khaitul min minal faytul aswadi minal fajri maka inilah dari masalah yang bisa kita berikan. Kemudian di sini ada Ada soal jawab, masih ada waktu. Dilihat. Hmm? Masih ada waktu atau tidak? Sekarang baru 27 menit. Karena tadi tidak ada tasmi. Putus. Jadi masih lama. Gimana kita lanjut? Silahkan dibaca soal. Semoga Allah mudahkan dakwah di dalam saya dan pembangunan masjidnya. Soal yang kedua yang masih belum berbahagia dengan sholat.

yang ke-11 yang dibacakan oleh Afina tentang permasalahan doa apa yang dibaca di saat tasyahud al-akhir. Maka ketahuilah ya ibadah Allah bahwa permasalahan doa di saat tasyahud al-akhir maka dia itu disyariatkan secara umum. Dan doa-doa di sini hukumnya bukanlah wajib, tetapi yang rajih adalah sunnah. Seperti diucapkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, bab ma yatahayyaru minad du'a ba'da tasyahud wa biwajib. Bab tentang hadis-hadis membaca doa-doa di tasyahud al-akhir tetapi hukumnya bukan wajib. Maka maknanya peradatan hadis yang menjelaskan bahwa di saat kita sedang tasahud, bacaan tasahud al-awal dan yang kedua itu sama bacaannya. Maka Kahroba, Sufi Kahroba, maka di dalam pembahasan ini dari Syakik Ibn Salamah dari Abdullah Ibn Mas'ud. Disebutkan di dalam hadis pun nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di salat di saat tasyahud al-akhir disebutkan pembacaan salah kepada Nabi dan salam maka disebutkan oleh Ibnu Mas'ud, "Summa yatafayyaru min du'a ajabahu ilaihi fayad'u." Kemudian Nabi memberikan pilihan-pilihan dari doa-doa yang Nabi inginkan kepada salatnya itu agar dia berdoa. Maka di sini menjadi pendalilan di dalam tasahud al-akhir bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa-doa yang bisa diamalkan untuk melaksanakan doa kebaikan dunia wa kebaikan al-akhirah. Dan di sini bukan wajib hukumnya. Maka sekarang pembahasan kita akan membahas tentang permasalahan doa-doa ini. Maka doa-doa di sini banyak yang berhubungan dengan masalah duniawiyah wal ukhrawiyah. Maka dari doa-doa yang ada barakallahu fikum pertama seperti hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah. Disebutkan karena Rasulullah Shallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Ya wa yaqul. Bahwa Nabi dulu di waktu sholat tahiyah berkata, ini a'udhu bika min adabil qabr wa min adabin nar wa min fitnatil mahya wa mamat wa min fitnatil masih dajjal. Hadis ini hadis yang muttafaqun alaih. Dan selain itu datang juga diriwayatkan oleh Aisyah. Yang muttafaqun alaih bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena yaitu fi salat bahwa Nabi dulu berdoa di salatnya diambil oleh para ulama pendalilan di sini di tahiyat al-akhir sebelum salam sebutkan Allahumma inni a'udzubika min adabil qabr wa a'udzubika min fitnatil masih ad-dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wa fitnatil mamat Kemudian disebutkan tambahan Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal magrami. Apakah lahu qailun ma aktsara ma tasta'idu minal magrami apakah ina rajula ida dharima haddatha fakadzaba wa ada fa'ahlafa. Makna al-ma'sam wal magram adalah al-ism wa dain. Maka di hadis yang kedua dari Aisyah masih sama lafadznya. Allahumma inni a'udzubika min adabil qabr wa min adabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masihid dajjal namun ada tambahan. Di hadis Aisyah Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal Wa ya Allah aku berlindung kepadamu dari al-ma'sam. Ma'sam maknanya dosa-dosa kami. Wal magrom. Yang makna magrom adalah dain ataupun hutang. Maka dain ataupun hutang itu adalah perkara yang sangat menyesakkan dada. Di mana seseorang mempunyai hutang kepada saudaranya. Dan dia terpaksa untuk membeli lauk pauk, makan dan minum kesehariannya. Maka dia berhutang. Dan ini adalah perkara yang sangat berbahaya. Jika dia bisa membayarnya ataupun tidak bisa membayarnya, maka ada perkara-perkara yang membuatkan gorim. Maka disebutkan, aku berlindung kepada Allah dari al-magrom. Maknanya dari hutang-hutang. ada disebutkan di sini, Inna rajula idha gorima hadda fakadzaba. Wa ada fa'ahlaf. pak maka dari alamat orang jika mempunyai hutang yang banyak karena dia ingin membayar hutangnya, bagaimana caranya? Maka jika dia berbicara dia akan dusta untuk mendapatkan uang tadi untuk membayar hutangnya. Bahwa ada faakhlaka dan jika berjanji akan menyelisihinya. Maka ini efek dari banyak hutang. Maka saudara-saudaraku agar menjauhi hutang, dan yang lebih parah lagi, hutang-hutang ini bisa akan menjadikan mudah di zaman sekarang dengan para bengkir-bengkir. Yang mana bengkir-bengkir di zaman sekarang door to door. Mengetuk pintu-pintu. Wah bapak rumahnya kok sudah reot. Butuh direnovasi pak rumahnya. Kalau bapak butuh modal, butuh 20 juta ya silahkan datang kepada kami, kami siap membantu. Maka akhirnya masuk kepada hutang. Yang tadinya datang seakan-akan ingin membantu renovasi rumah, padahal dia sedang menyembelih dari belakang, menusuk dan menikam dari belakang. Karena setelah itu dia bertahun-tahun akan hutang 20 juta. Dan jika dikumpulkan dia nanti akan kebanyakan membayar sekitar 40 juta. Itu jika lancar. Jika tidak lancar maka akan bertambah lagi ribanya dan mungkin diambil surat sertifikat tanah dan juga BPKB motor, mobil dan sebagainya. Maka masuk kepada hutan di zaman sekarang dengan mudah. Karena orang-orang yang ingin menyembelih mengambil dia hutang datang dengan mudah door to door. Dan lebih mudah lagi di zaman sekarang dengan adanya media sosial. Berapa dari HP-HP kita ada iklan-iklan di SMS ingin dapat uang cair dengan mudah, ingin dapat pinjaman dengan mudah, antum sering datang di SMS seperti itu. Tinggal klik di sini ataupun telepon nomor kami. Maka berapa orang yang masuk kepada hutang hanya dengan mengklik di media sosial ataupun mengirim surat SMS kepada nomor yang dituju, akhirnya cair dengan mudah meskipun hanya satu juta, lima juta, atau 10 juta, maka mudah. Yang akhirnya tidak terasa satu bulan dua bulan dia ditagih lewat SMS, kemudian dia tidak peduli, dipikirnya ini hanya main-main, ternyata didatangi orang bertato yang mengatakan saya debit kolektor diutus oleh lintah darat bulan. Maka akhirnya banyak orang terjerembab di zaman sekarang kepada hutang dengan mudah. Padahal Nabi di sini mengatakan Allahumma ini bika minal ma'kami wal magrum. Ya Allah, aku berlindung kepada kamu dari dosa-dosa dan dari hutang-hutang. Dan sekarang manusia berapa orang yang jatuh kepada hutang di bank dan hidupnya menjadi sengsara. Bahkan mereka orang-orang yang usahanya pas-pasan pun pernah kami naik travel. Dikatakan kepada saya, Pak Ustaz, mau beli mobil ini. Ini baru ini. Baru saya pakai satu tahun. Terus, ya bayar lisensinya ke saya. Ngapain saya bilang. Bukannya murtah. Alhamdulillah murtah. Namun, nggak bisa tidur. Ya, lihat, nggak bisa tidur. Karena siapa yang menjamin? Besok dia tiap bulan akan membayar 5 juta 300 ribu tiap bulan. Dari hasil travel dia bisa terpenuhi, namun bisa jadi besok sakit, besok hujan, tidak ada rute ataupun banjir ataupun dianya yang sakit. Maka dia bilang saya kerja banting tulang rute dari Padang ke Damas Raya baru so, sekarang selesai istirahat bentar besok malam harus ngambil lagi dari Damas Raya ke Padang nanti balik lagi kenapa seperti itu kalau tidak seperti itu kapan saya bisa nyetor satu bulan lima juta tiga ratus kehidupan mereka orang-orang yang masuk kepada hutan meskipun dia mampu namun tidak tenang maka inilah dari mafsadah orang-orang yang masuk kepada perkara al-gharam dan begitu pun dari doa. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena yu'alimuhum hada doa, karena yu'alimuhum surah min al Quran. Bahwa dahulu Nabi mengajari doa tasahud ini seperti pembacaan Al Quran. Allahumma inna na'udzubika min adabi jahannam wa a'udzubika min adabil khamr wa a'udzubika min fitnatil masih ad-dajjal wa a'udzubika min fitnatil ma'ya wa mamat. Maka hadis ini sama seperti hadis Abi Hurairah mutafakun alaih, seperti hadis Aisyah yang mutafakun alaih, dan di sini berkesendirian Imam Muslim dengan lafaz yang sama. Namun kaidahnya dulu Nabi mengajari kami mengulang-ulang. Doa ini seakan-akan menghafal Al-Quran. Dan begitupun datang lafaz yang sama juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bahwa Nabi dulu membaca doa a'udzubika minal bukhli wal kasali wa ardalil umur wa adabil qabr wa fitnatid dajjal wa fitnatil mahya wa mamat. Hadis ini sama seperti hadis Ibnu Abbas dan hadis Abu Hurairah dan Aisyah yang muttafaqun alaih. Namun ada tambahan bika minal bukhli wal kasali. Awas. Aku berlindung kepada Allah dari sifat bukhli. Awas wahai saudara-saudaraku, jauhi sifat bukhli. Ada orang bangga dengan kebatilan. Tujuannya nabung, untuk masa depan. Datang tamu, hanya diberikan air teh saja. Kadang-kadang gulanya juga kurang. Ada padahal di dapur. Mana asirat, mana makan siang, mana makan malam. Bukul. Dan dia bangga dengan kebakilannya kakaknya bisa menabung. Dan menabung. Tidak wahai saudara-saudaraku. Permasalahan pelit, bakil, kedekut, apalagi Al-Muhim, nama-nama seperti itu, itu adalah perbuatan dari akhlak yang rodilah. Akhlak yang buruk, akhlak rendahan. Maka orang yang bakil itu tidak bangga kita dengannya. Justru Nabi mengajari kita di saat tersahutnya mengatakan, A'udzubika minal bukli wal kasal. Wahai Allah, jauhkan aku dari sifat bukul, bakil. Dan begitu pun dari sifat malas. Dan ini juga kepada saudara-saudara kita, baik para tulabul ilm ataupun da'i-da'i Allah, janganlah malas-malas. Janganlah kalian menuntut ilmu dalam keadaan malas menghafal, malas murajaah, malas hadir. Dan begitu pun para da'i-da'i malas dalam mengajar. Jika memang badannya sehat, maka jadikanlah kemudahan bagi kita semua untuk berdakwah. Karena fadilah dari berdakwah kepada Allah sangatlah banyak. Maka jangan malas. Dan sama doa yang lainnya seperti lafaz yang mutafakun alaih. Dan begitu pun datang di hadis yang lafaznya lain. Sekarang kita masuk kepada hadis-hadis yang lafaznya lain. Kalau tadi lafaznya sama, dari fitnah mahya wa mamat, masih dajjal, ada bil qadr, ada di jahanam kecuali ditambah dari beberapa perkara seperti di hadis Aisyah, minal ma'san, wa kadalika minal garam, dan begitu pun di hadis Anas ditambah dengan audubika minal bukhli wal kasali, namun sama lafadznya. Sekarang kita masuk kepada lafadz-lafadz yang berbeda. Telah datang mutafakun alaih dari Abu Bakar As-Siddiq Dikatakan bahwa Nabi dulu Allah mani du'aan ad'u bihi fi sholati. Ini lafadznya jelas juga. Bahwa dulu Nabi mengajari aku berdoa doa di dalam sholat. Maka katakanlah wahai Abu Bakar kata Nabi. Allahumma inni dalam tunafsi dulman katira. Wala yaghfiru dunuba illa anta. Faghfirli maghfiratan min indik. Warhamni innaka antal ghafurur rahim. Maka ini dari doa Nabi. Ini dalam tunasi dulman kafirat. Aku berdosa kepada diriku dosa yang banyak. Maka tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali kamu wahai Allah. Fafirli magfiratan min indik. Maka ampunilah aku dengan ampunan dari kamu. Warhamni innaka antal ghafurur rahim. Dan irhamni rahmatilah aku. Ini lapor di hadis Abi Bakar yang lapornya mulai berbeda. Dan begitu pendapat di hadis Ali. Berkas sendirian Imam Muslim disebutkan oleh Ali radhiyallahu anhu, "Ma yaqulu baina tasyahud wa taslim." Maka Nabi membaca doa antara tasyahud al-akhir dengan at-taslim, maknanya doa sebelum salam. Allahumma firli maqaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asrartu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddam wa antal muakhir la ilaha illa anta di sini lafadznya lain dengan yang lainnya dan yang terakhir kita anggap terakhir dari doa-doa yang waris. Adapun dari doa-doa yang dari diri kita edisinya itu juga boleh. Maka dari doa-doa yang waris diriwayatkan kalau tadi mutafakun alaih ataupun berkesendirian Imam Al-Bukhari dan Muslim, maka di sini diriwayatkan ashabu sunan. Diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan An-Nasai serta Ibnu Huzaimah. Di mana Nabi berkata kepada Mu'ad, ya Mu'ad, inilah uhibbuka wallahi, inilah uhibbuka. Kapala usika ya Mu'ad, la tada'anna fi duburi kulli sholat. Dikatakan wahai Mu'ad, aku memberikan wasiat kalimat yang jangan engkau tinggalkan dalam setiap akhir dari sholat. Dubur maknanya akhir, seperti kita dubur kita akhir di belakang. Maka setiap di penghujung sholat dibaca. Di saat tasyahud al-akhir seperti tadi saya keraskan atau bacaannya Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Di dalam hadis ini maknanya kita meminta mendapatkan kebaikan hidayah itu juga meminta kepada Allah. Allahumma a'inni wahai Allah bantulah aku ala zikrik dalam keadaan berzikir kepadamu. Wasyukrik dan terus mensyukuri nikmat-nikmatmu. Wahusni ibadatik dan berbuat ibadah dalam keadaan kebaikan kepadamu. Maka hadis ini dikeluarkan oleh Abu Daud, An-Nasai serta Ibnu Huzaimah yang mana sanadnya bertumpu kepada Haywah Ibnu Suraih an Uqbata ibni Muslim dari Abdurrahman Al-Hubuli dari As-Sanabahi dari Mu'ad ibni Jabal. Semua rijalnya sikoh kecuali Uqbah ibnu Muslim dan dia telah ditawasih oleh Ya'qub ibnu Sufyan. Maka berkata Syekh kami Mukbil Al-Wadi'i Muhaddis Eranal. ada hadithun sahih. Rijaluhu rijalus sahih. Hadis ini hadis yang sahih. Semua rijalnya rijal as-sahih. Lalu ya. dari mana kita sebutkan tadi beristinbat bahwa doa ini dipakai di akhir tahiyat sebelum salam dari istinbat para ulama di antaranya Imam Ibnu Huzaimah. Berkata Imam Ibnu Huzaimah, babul amr di mas'alati Arab jalla wa ala. Tidur duburi salawat al-ma'unah ala dzikrihi wa syukrihi wa husni ibadatih wal wasiyah bidalik. Kata Ibnu Huzaimah, bahwa doa ini adalah perintah dari Allah, perintah dari Nabi agar kita meminta kepada Allah tiduburi salawat. Maknanya di akhir dari salat kita. Untuk meminta kepada Allah agar dimudahkan oleh Allah kita ini melaksanakan zikir kepadanya dan terus bersyukur kepadanya dan ibadah yang baik kepadanya. Maka inilah dari doa-doa yang bisa kami berikan di pelajaran siang ini, maka kita cukupkan pelajaran kita di sini. Wa nastafi ilahuna. Wa jazakumullahu khairah. Wa barakallahu fi ilmikum. Subhanallah.